بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الامين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين بعد Hadirin Jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan Para pendengar Radio Roja Bandung Radio Al-Bayan Cianjur Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya RIS di Kebumen Suara Kalbu di Jayapura Amuba di Pangkal Pinang dan Hidayah di Pekanbaru para pendengar melalui streaming radio manapun, dimanapun Anda berada, juga para pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Reja Bandung, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian amalan hati. Kemarin kita sudah membahas tentang kesedihan. Sekarang kita masuki bab baru tentang roja. Ini bukan nama radio. Makna roja adalah harapan. Kita mulai dari definisi atau makna baik secara lugawi atau secara istilahi, secara terminologi ataupun etimologi ar dengan dipanjangkannya ja mad ar u secara bahasa adalah minal amal diddul ya'as makna roja adalah al-amal dengan alif bukan dengan ain bukan amal tapi amal jauh beda maknanya kalau amal dengan alif Maknanya harapan Tulul amal Bisa maknanya angan-angan Kalau dengan ain Amal Perbuatan Roja maknanya al-amal dengan alif Lawan dari ya'as Ya'as itu putus asa Kalau orang Arab menyatakan faal tu rajaan kada wa rajaan kada. Aku berbuat karena mengharapkan ini dan ini. Raja akada wa kada artinya mengharapkan ini dan ini. Kadang-kadang roja maknanya khauf. Apa arti khauf? Takut Kadang-kadang roja bermakna khauf. Seperti umpamanya dalam Al-Quran surah Nuh ayat ke-13 Malakum la tarjuna lillahi waqara Malakum kenapakah kalian la tarjuna tidak roja kepada Allah Roja di sini khauf takut Kenapa kalian tidak merasa takut kepada Allah waqara karena mengagungkan dia karena menganggap Allah itu agung maknanya malakum la takhafuna lillahi azamatan wa qudratan ala ahadikum bil uqubah kenapa kalian tidak takut kepada Allah karena mengagungkan dia dan karena kekuasaan dia untuk mengikab, menghukum kalian. Roja di sana maknanya adalah khauf. Jadi makna asal roja artinya harapan, tapi dalam konteks kalimat tertentu bisa bermakna khauf. Itu kalau rojanya dengan mad, dengan dipanjangkan huruf ja, Roja u. Warraja bil qasr. Adapun raja dengan qasr. Makna qasr apa? Pendek. Raja ja pendek. Tidak ada mad. Jadi raja saja maknanya nahyatul biar wa hafatah wa kullu nahyatin raja. Kalau raja dengan pendek maknanya adalah tepi dari sebuah sumur. Tepi dari sebuah sumur disebut roja, bahkan tepi dari segala sesuatu juga disebut roja. Itu roja dengan tulisan pendek, ja dipendekkan. Adapun roja dalam pembahasan kita adalah yang pertama roja dengan dipanjangkannya huruf ja. Ya. Nah, ha wa haqiqatur raja ta'alluqul qalbi bi husuli mahbubin fil mustaqbal. Hakikat dari roja adalah terkaitnya hati untuk meraih sesuatu yang dia cintai, yang dia sukai di masa yang akan datang. Jadi perasaan hati untuk memperoleh apa yang kita sukai nanti atau besok atau lusa pokoknya di masa yang akan datang. Nah itulah yang kita sebut dengan harapan. Ini definisi roja secara istilah. Jadi secara istilah menurut pendapat yang pertama roja maknanya atau harapan maknanya adalah ta'alluqul qalbi bihusulin mahbubin fil mustaqbal. Terkaitnya hati untuk meraih atau memperoleh apa yang dia sukai di masa yang akan datang. Wakila ada lagi yang berpendapat huwa irtiyahul qalbi liintidhari ma huwa mahbubun indah. Ada lagi yang mendefinisikan roja adalah irtiyahnya hati, tenangnya hati, nyamannya hati dalam menunggu apa yang dia sukai. Umpamanya dia menyukai makanan. Makanan itu belum datang. Tapi dia yakin itu makanan akan datang. Karena pasti makanan yang disukai itu akan datang. Bagaimana perasaan hati? Senang ya, nyaman ya, tenang ya. Sebagai contoh umpamanya kita senang durian. Mang durian satu. Gitu ya pesan duriannya. Yang enak. Yang manisnya sampai nyelekit ke hati. Dicoba dulu colek iya manis. Oke, itu tolong kupasin. Yakin gak durian itu akan datang? Iya yakin. Sudah datang? Belum. Tapi lagi dikupasin, nunggu. Bagaimana perasaan hati? Nyaman senang. Nah itulah yang disebut dengan roja. Ini pendapat yang kedua. Wakil menurut pendapat lain huwa istishraful qalbi linaili mayarju. yarju. Roja maknanya adalah senangnya hati dalam meraih apa yang dia harapkan. Walhasil Definisi roja menurut para ahli bahasa Susunan redaksinya berbeda Tetapi maknanya sama Tidak lepas dari makna berharap Di masa yang akan datang Mengharapkan sesuatu yang dia sukai Itulah roja Ada perbedaan antara roja dengan tamanna Tamanni atau tamanna artinya mengangan-angankan. Sama enggak mengangan-angankan dengan berharap? Beda. Anna tamanni yusahibuhul kasal falaisa ma'ahu jiddun wala ijtihad. Adapun mengangan-angankan akan disertai dengan rasa malas. Tidak ada usaha, tidak ada perjuangan. Tidak mau berusaha, tidak mau berjuang, tidak mau berikhtiar, tapi berharap sesuatu yang menguntungkan akan datang kepada dirinya. Itu berhayal, itu berangan-angan, bukan berharap. Adapun roja berharap yusohibul jidd istihad bivilil asbab. Kalau berharap disertai dengan usaha, dengan perjuangan, dengan melakukan sebab-sebab teraihnya apa yang dia inginkan. Itulah yang namanya berharap. Itulah yang namanya roja. Maka disebutkan oleh muallif di sini farraja'ul haqiqiyyu la yasihu illa ma'al amal. Maka roja yang hakiki tidak sah, tidak benar kecuali disertai dengan amalan, dengan ikhtiar, dengan usaha, dengan perjuangan, maka itulah yang disebut berharap. Jadi ada perbedaan antara berharap dengan berangan-angan atau berhayal. Walaupun ada titik persamaannya. Persamaannya sama-sama menginginkan sesuatu yang dia sukai. Perbedaannya adalah kalau angan-angan tanpa ikhtiar, tanpa usaha, tanpa perjuangan kalau berharap disertai dengan ikhtiar, dengan usaha, dengan kesungguh-sungguhan, dengan perjuangan, dengan melakukan beberapa tindakan nyata yang logis untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Itulah roja, itulah berharap. Maka kita wajib roja kepada Allah. Bukan berhayal. Bukan berangan-angan. Tapi roja berharap. Maka rojaul abdi li Rabbihi tabaraka wa ta'ala. Seorang hamba yang berharap kepada Allah adalah huwa tama'uhu fi rahmatih wa maghfiratih ma'a fi'lil asbabil masyru'ah bahwa seorang hamba yang roja kepada Allah adalah orang yang mengharapkan rahmatnya, mengharapkan ampunannya disertai dengan melakukan sebab-sebab yang disyariatkan. Seseorang yang mengharapkan ampunan kepada Allah Selain dia minta ampunan Allahumma gfirli umpamai atau astagfirullahaladzim secara lisan hatinya juga menghayati dia juga melakukan sebab-sebab teraihnya itu ampunan dengan cara tobat dengan cara melakukan banyak kebaikan sebab innal hasanati yudhibna sayyiat kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan dengan memperbanyak infak dan sedekah, dengan melakukan segala amalan yang menurut syariat Allah itu amalan bisa menghapus dosa-dosanya. Itulah rojaknya seorang hamba kepada Allah. Seorang hamba yang mengharapkan rahmat Allah. Dia tidak sekedar berharap tapi juga ada ikhtiar untuk meraih rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dengan melakukan beberapa amalan yang menurut syariat Allah bisa menyebabkan turunnya rahmat Allah kepada orang itu. Itulah rojaknya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila seorang hamba dosa terus maksiat terus. Tapi dia tahu Allah itu ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun. Lalu dia berharap Allah mengampuni dosa dan kemaksiatannya, tapi tidak ada ikhtiar yang disyariatkan. Dia dosa terus, kerjaannya judi, kerjaannya mabuk, kerjaannya mencuri, menipu, kerjaannya menggibahi kerjaannya merokok, kerjaannya menyakiti orang lain baik secara lisan ataupun secara fisik. Secara lisan dengan cara menghina, dengan cara mencela, dengan cara menggibahi, dengan cara memfitnah, secara fisik dengan cara memukul dengan cara merokok di hadapan orang. Mengganggu nggak kepada orang lain? Menyakiti nggak? Iya, menyakiti. Nah, dia lakukan semua itu pasti tegur kok kamu dosa, dosa dan dosa terus. Apa nggak takut tuh kepada azab Allah? Dia jawab tenang, Allah Maghfurur Rahim. Walaupun banyak dosa, Allah pasti akan mengampuni saya sebab Allah Maha Ghafurur Rahim. Taubat tidak, berhenti dari dosa tidak, berbuat banyak kebaikan tidak, kerjanya dosa dan maksiat tapi mengharapkan Allah mengampuninya. Itu roja bukan? Bukan, tapi tamani. Apa tamani tadi? Berhayal, berangan-angan. Karena tidak ada ikhtiar. Tidak ada usaha untuk meraih ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah berhayal atau berangan-angan dan bukan roja. Bukan takut, bukan berharap kepada Allah. Jadi berharap itu harus disertai ikhtiar. ya Sama dengan orang bercocok tanam. Dia menanam tandur istilahnya dalam bahasa Sundanya. Setelah tandur terus ngagasrok. Tahu ngagasrok? Ngagasrok itu mencabuti rumput-rumput liar yang mungkin tumbuh di sekitar padi yang ditanam tadi gitu ya. Kemudian menebar pupuk. Kemudian setelah agak gede disemprot dengan racun-racun serangga ataupun racun-racun dari hama dan seterusnya gitu ya dijaga. Tiga bulan lagi atau empat bulan lagi dia berharap akan memanen hasilnya. Itu roja bukan? Ya roja karena ada ikhtiar. Nah, lain dengan orang yang punya sawah. Tapi dibiarkan. Lalu empat bulannya akan dia datang, dia berharap akan panen padi. Itu berharap bukan, roja bukan, bukan itu mah ber berangan-angan. Mana mungkin padi bisa tumbuh kalau tidak ditanam, dibiarkan begitu saja. Jadi orang yang mengharapkan rahmat Allah, ampunan Allah, surga Allah tanpa adanya ikhtiar hanya karena berhusnudzon bahkan berkeyakinan Allah itu Ghafurur Rahim, Allah itu Maha Welas, Maha Penyayang kepada hamba-hambanya lalu dia berharap ke surga tanpa ibadah, tanpa beramal soleh, pekerjaannya dosa, maksiat, dosa, maksiat, berharap ke surga itu namanya angan-angan dan bukanlah roja ya. Jadi kalau roja harapan yang disertai dengan ikhtiar, dengan usaha, kesungguh-sungguhan dan perjuangan. Tanpa perjuangan namanya adalah berangan-angan. Roja disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Ingat, roja di sini bukan nama radio. Walaupun ada radio namanya roja, tapi maknanya bukan berharap itu mah singkatan radio dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi we roja. Sampai sekarang di Bandung masih itu namanya. Besok lusa diganti insya Allah ya. Harus diganti. White and see. Berapa lama lagi? Tergantung decision maker, pembuat keputusan. Kalau dia sigap, besok lusa sudah diganti. Kalau dia har-har baik, usulan sudah banyak. 10 tahun juga tetap raja. Raja disebut oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Ingat raja di sini harapan yang disertai dengan usaha. Di dalam Al-Quran dan Sunnah Dijelaskan bahwa roja termasuk amalan atau ibadah hati Yang tidak boleh ditujukan kepada kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Siapa orang yang berharap kepada makhluk Seperti dia berharap kepada Allah Berharapnya itu dalam perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah seperti mengampuni dosa. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya Allah wa ma yaghfirudz Allah. illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Nabi Muhammad SAW tidak bisa mengampuni dosa hamba-hamba Allah. Beda dengan orang-orang Nasrani ada yang disebut dengan apa? Pengakuan dosa kalau dia sudah berdosa pergi aja tuh ke gereja ya. Ngaku wahai Bapak saya sudah melakukan ini ini ini ini ini mohon ampuni saya. Ya, kamu diampuni asal infak sedekah 2 miliar ke saya umpamanya ya. Bersih lagi dosa itu. Orang yang menentukan pengampunan itu. Kalau di kalangan umat Islam untuk tobat harus pergi ke kiai fulan, ustadz anu, ulama Alan dan seterusnya. Lalu mengakui dosa lalu ya sudah atas nama Allah saya ampuni kamu. Wah, itu dua-duanya celaka itu. Dia berharap atau meminta sesuatu kepada makhluk seperti mesti dia minta kepada Allah dalam perkara-perkara yang hanya Allah sendiri yang bisa melakukan itu seperti memberi ampunan seperti memberi hidayah taufik seperti menurunkan hujan seperti umpamanya apa namanya ke surga ataupun ke neraka hanya Allah yang mampu menentukan itu maka hanya boleh berharap tentang semua itu kepada Allah SWT. Siapa yang berharap kepada makhluk dengan harapan seperti berharap kepada Allah dalam perkara-perkara yang Allah saja yang mampu memberikan hal itu maka dia telah syirik. Siapa orang yang meminta hujan selain kepada Allah? Dia sudah syirik. Siapa orang yang umpamanya meminta agar dosa-dosanya diampuni tapi kepada sesama makhluk. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Datang ke, ke kuburan Anu yang soleh. Mbah, Wali Anu, Kiai Anu yang soleh. Saya sudah banyak dosa tolong ampuni dosa-dosa saya. Maka dia sudah melakukan syirik karena dia sudah beribadah kepada Allah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan bila syirik itu tidak ditobati sampai ke bawah mati, dosa syirik itu enggak pernah akan diampuni oleh Allah. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'." Ini Al-Quran, surah An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau ke bawah, mati. Kalau sebelum mati tobat, diampuni apa tidak? Diampuni. Para sahabat dulunya orang-orang musyrik. Lalu tobat, berhenti dan masuk Islam, diampuni semua dosanya. Allah la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau ini terbawa mati. Wa yaghfiru ma duna dzalika tapi Allah mengampuni dosa selain syirik walaupun dosa itu terbawa mati. Walaupun terbawa mati tidak tobat sebelum matinya dosa itu terbawa mati Allah ampuni. Apakah semuanya lima yasha bagi orang-orang yang Allah kehendaki? Enggak semua orang. Siapa saja itu ah, orang yang banyak melakukan kebaikan. Kebaikannya bisa menghapus dosa-dosa yang tidak ditobati ke bawah mati tadi. Apalagi doa orang lain bagi dirinya. Ya Allah ampuni itu si fulan. Dia sudah menzalimi saya tapi saya ikhlaskan, saya relakan ampuni dosa-dosa dia. Terhapus tuh dosanya. Infak dan sedekah menghapus dosa. Saum Arafah menghapus dosa berapa lama tuh? Dua tahun ya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Saum apa yang menghapus setahun yang lalu saum apa namanya? Asyura. Tanggal berapa Muharram? Sepuluh Muharram. Nah, bagi orang-orang yang melakukan beberapa amalan penghapus dosa, walaupun dosa-dosa itu tidak ditobati masuk ke alam kubur dengan membawa dosa itu, mungkin nggak dosa itu diampuni walaupun tidak tobat. Mungkin. Mana dalilnya? Nih, wa yaghfiru ma Allah mengampuni dosa selain syirik. Walaupun dosa itu terbawa mati dan tidak ditobati. Apakah semua orang yang berdosa begitu? Enggak. Lima yasha. Bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi kalau orang berharap kepada makhluk seperti dia berharap kepada Allah dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang mampu, dia sudah melakukan dosa syirik. Farraja min ubudiyatil qalbi allati la tasluhu illa lillahi azza wa jalla. Wa huwa ahadu muharrikatil qulubi ila Allah ta'ala. Allati hiya al-mahabbah wal raja wal khawf. Roja termasuk ibadah hati yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah, nggak boleh kepada makhluk. Roja ini salah satu di antara penggerak hati kepada Allah. Penggerak hati kepada Allah itu tiga. Salah satu di antara tiga ini adalah roja. Apa yang tiga itu? Pertama mahabbah, kedua roja, ketiga khauf. Mahabbah itu maknanya apa? Cinta. Roja maknanya apa? Berharap. Apa beda berharap dengan berangan-angan? Kalau berharap disertai usaha, kalau berangan-angan tidak disertai usaha. Dan yang ketiganya khauf. Apa itu khauf? Khauf adalah rasa takut. Tiga rasa ini wajib ada dalam diri kita di setiap kali kita beramal. Melakukan ibadah apapun. Ada aspek rojaknya, ada aspek khaufnya, ada aspek mahabbahnya. Aspek rojaknya dalam beramal kita berharap kepada Allah dengan amalan itu mengharapkan ampunannya mengharapkan rahmatnya, ridhonya, surganya dan seterusnya. Ada aspek khaufnya ketika beramal. Khauf terhadap apa? Khauf, takut, khawatir. Kalau-kalau amal saya ini ditolak oleh Allah. Hanas kita dughulu petnyawa ya banting tulang peras keringat dalam melakukan ibadah ternyata ditolak oleh Allah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat diterimanya ibadah. Hmm, nggak ada yang bisa dikasih hadiah nih. Siapa yang tahu apa syarat diterimanya ibadah? Apa? Ikhlas? Ikhlas dan ittiba. Betul. Barakallahu fiik. Besok hari apa? Jumat. Saya bawa buku hadiah antum datang besok ke saya ya. Insya Ingatkan saya kalau mau pergi, usah jangan bawa bawa hadiah gitu. Eh jangan lupa bawa hadiah. Saya kasih. Apa makna ikhlas? Meniatkan amalan itu hanya untuk meraih Ridha Allah Azza Bukan meraih pujian manusia atau keuntungan duniawi. Apa makna ittibah? Mengikuti syariat dalam melaksanakan ibadah tersebut. Ini dua syarat diterimanya ibadah. Kalau orang beribadah dengan hebat, pengorbanannya luar biasa besar, melelahkan, tapi ria. ya tolak itu amalan atau ikhlas tapi tata cara pelaksananya menyimpang dari syariat juga ditolak itu apalagi kalau dua-duanya ya ria ya tidak sesuai dengan syariat oh lebih ditolak lagi nah mungkin di dalam beramal khawatir kita ada unsur tidak ikhlasnya Walaupun dengan persentase yang kecil Allah berfirman dalam salah satu hadis kursi yang sahih riwayat Imam Muslim, "Ana agna syuraka'i 'ani syirki, faman 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku ini adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Maka siapa orang yang beramal satu amalan tapi dia menyekutukan aku dalam amalan itu dengan yang lainnya. Termasuk menyekutukan Allah dalam hal niat. 95% untuk Allah, 5% untuk ke ke kepentingan dunia. Suganwe ayanu muji, <laughs> Siapa tahu kalau saya sholatnya khusyuk, ada yang lihat, langsung ada yang mulung mantu. Sedikit itu niat teh. Allah menyatakan tarok tuhu syirka. Aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya. nggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam apa namanya dalam melakukan ibadah wajib ada rasa takut sehebat apapun ibadah kita apalagi kalau umpamanya untuk sholat ada satu lagi selain ikhlas selain ittiba' khusyuk. Orang yang tidak khusyuk dalam salat diancam. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sun. Alladzina hum an salatihim sun itu tidak khusyuk loh. Alladzina hum yuraun itu riya. Diancam tuh oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa yang berani bilang berkata Wah oh, sholat saya mah khusus siapa? Saya kasih hadiah. <laughs> Gak ada yang berani kan? Kalau ada, butuh nasihat tuh orang. Bukan butuh hadiah. Jadi ada tuh. Jadi ada rasa takut khawatir, aduh jangan-jangan ibadah saya ini tidak diterima. Dan ini pun dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Dan inilah yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an tentang sifat-sifat seorang mukmin di surga. Allah menyatakan walladzina ya yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang mukmin sejati ahli surga itu Orang-orang alladzina yu'tuna ma atau orang-orang telah mengamalkan berbagai macam amalan. Wa qulubuhum wajilah, tapi hati-hati mereka takut. Sudah beramal banyak tapi takut. Aisyah radhiyallahu anha salah faham tuh wahai Rasulullah. Apakah yang dimaksud ayat ini mereka sudah beramal terus takut? Itu maksudnya amal-amal dosa, maksiat, pencuri kayak gitu bukan? Enggak. Kata Rasul SAW, mereka adalah orang-orang yang telah melakukan ibadah dan amal soleh, tapi hati mereka takut ibadah mereka itu ditolak dan tidak diterima oleh Allah Azza Wajalla. Ada unsur khauf. Ada unsur mahabbah, cinta kepada Allah Azza Wajalla, cinta kepada syariat, cinta kepada amalan yang sedang dikerjakan dilakukannya. Tiga ini harus ada dalam setiap ibadah kita. Ada khauf, ada roja, ada mahabbah. Dan inilah tiga pilar ibadah. Dan Allah Azza wa Jalla telah memuji orang-orang mukmin bahwa orang-orang mukmin itu punya ada H2C. Siapa yang tahu H2C? Ini memang enggak ada hadiah. Sebab ini bahasa ABG. Apa H2C? Harap-harap cemas. Bagusnya H2C2, harap-harap cemas-cemas. Biar sama kadarnya, kadar harapan dan kadar kecemasannya. Dua ini di, di oleh Allah disebut di dalam Al-Qur'an secara berbarengan. Salah satunya Allah ungkapkan dalam surah Al-Baqarah 218. 218. Allah berfirman, Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم Kata Allah sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah iman hijrah jihad merekalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha pengampun dan penyayang ini mah hanya disebut rahmat saja ya. Eh, hanya disebut rojak saja. Khaufnya tidak. Nanti ada khaufnya tenang, jangan takut. Juga dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 57 Allah berfirman Ula'ika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Nah, dalam ayat ini dua-duanya disebut. Merekalah orang-orang yang selalu menyeru kepada Allah. Menyeru di sini mananya beribadah kepada Allah. Yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari wasilah kepada Allah. Apa arti wasilah? Perantara. Sebagian besar kaum muslimin salah faham Oh kalau mau sampai ke Allah harus ada perantara, harus ada wasilah. Derwe tawasul. Wasilah di sini mana ibadah dan amal soleh. Sebab tidak ada yang bisa menghantarkan seseorang untuk bisa sampai kepada Allah selain beribadah dan beramal soleh. Yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. <clears throat> Terus Allah menyatakan wa yarjuna rahmatah. Mereka mengharapkan rahmat Allah wa yakhafuna adzabah dan mereka takut terhadap azabnya. Ada rasa harap, ada rasa takut. Dua-duanya harap dan takut ini dua perasaan yang bertolak belakang. Positif dan negatif. Harapan positif apa negatif? Positif. Rasa takut positif apa negatif? Negatif. Dua-duanya bisa berpadu dalam satu hati. Ambivalen disebutnya. Dua perasaan yang bertolak belakang tapi menyatu dalam hati. Ada harap, ada takut. Mengharapkan rahmat Allah tapi takut juga terhadap azabnya, ya. Dan sifat sikap yang ambivalen ini sering-sering kita alami kepada banyak hal, kepada banyak pihak. Murid ke guru, ya. Karyawan kepada bos, istri ke suami, suami ke istri, Selalu memiliki dua hal ini Ada harapan, ada rasa takut Istri ke suami Ada rasa harap Berharap suaminya tambah sayang Peduli, perhatian, lembut gitu ya Ada rasa takut Takut suaminya tidak ridho kepada dirinya Takut suaminya berpaling ke hati lain Atau tidak berpaling tapi menambah tambatan hati. Tambatan yang pertama tidak dilepas. Dipegang terus gitu ya. Tapi tertambat lagi ke lain hati. Takut nggak ahwat terhadap suaminya seperti itu? Ahwat takut nggak ahwat? Tidak. <laughs> Itu yang belum laku. Ada harapan, ada kecemasan. Hamba kepada Allah juga ada harap, ada takut. Allah memuji para kurra. Kurra itu orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya bahwa mereka itu mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Seperti yang Allah jelaskan dalam salah satu ayat surah Fatir Ayat 29 dan ayat 30 Allah berfirman, "Innal ladhina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." ujurahum wa yazidahum min فضله innahu ghafurun syakur Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, baca Al-Quran tuh. Dan orang-orang yang menegakkan sholat. Dan yang menginfakkan apa-apa yang telah kami rizkikan kepada mereka. Sebagian dari harta yang telah kami rizkikan kepada mereka. Baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan sirra wa alaniyah. Infak, sedekah boleh sembunyi-sembunyi dan itu yang lebih utama. Makanya disebut lebih awal, boleh terang-terangan kalau ada maslahat dan tidak menimbulkan madarat. Tapi hukum asal yang paling afdal untuk infak sedekah adalah sembunyi-sembunyi. Untuk menjaga keikhlasan. Untuk menjaga kehormatan orang yang diberi bila perlu. Ini bila perlu. Yang diberi pun nggak tahu bahwa kita yang memberikan pemberian itu kepada dia. Sampai orang seperti ini dikatakan oleh Rasul SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari tentang tujuh golongan yang akan memperoleh naungan dari Allah Azza wa Jalla tasaddaqa. Orang yang bersedekah terus akhfa, dia menyembunyikan sedekahnya hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu ma tunfiqu sampai-sampai tangan kirinya pun tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan Tidak tahu bila perlu bila perlu dirinya pun tidak tahu berapa jumlah yang diinfakkan kalau dia infak pasti tahu ya tapi berapa yang diinfakkan bisa nggak kita nggak tahu? Bisa. Sakunya penuh, rogoh aja sedapatnya tanpa dihitung, tanpa dilihat berapa angkanya, berapa warnanya, apa gambarnya gitu ya. Langsung sambil merem, gitu. Tahu nggak jumlahnya? Enggak, enggak tahu. Ya, pas mau beli bala-bala uh, habis. Enggak <laughs> jadi. Tangan kirinya nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Apalagi orang lain, termasuk istrinya, termasuk anaknya, termasuk orang tuanya, termasuk sahabat-sahabat dekatnya nggak tahu untuk memelihara keikhlasan, termasuk istrinya, nggak perlu diberitahu. Mungkin nggak kalau diberitahu akan riak, mungkin akan dipuji oleh istrinya. Duh, sobiku soleh, tambah sayang deh gitu kan. Oh, besok infak lagi ah. <laughs> hanya karena ingin lebih disayang. Kadang nggak dibilang. Eh kadang-kadang dibilang, mah tahu nggak waktu pengajian saya infak loh, dua juta gitu ya, dikeluarin dua juta, sayang 2 ribu, <laughs> dikasih tahu. Karena ingin dipuji oleh istrinya. Mungkin untuk menghindarkan itu jangan dikasih tahu. Tangan kirinya nggak tahu apa yang di, di, diinfakkan oleh tangan kanan. Apa boleh nggak istri nanya, Mas tadi infak nggak? Berapa? Nggak boleh. Apakah seorang suami jangankan infak atau sodakoh berapa penghasilan suami? Apa istri harus tahu nggak? Istri banyaknya menerap menerapkan menerapkan ya menerapkan kaidah budaya umumnya budaya di kita suami memberitahukan dan harus kalau enggak wah disebutnya enggak fair enggak jujur dan seterusnya itu menurut kacamata budaya di, tidak di setiap tempat tapi di umumnya budaya begitu pakai kacamata syariat Pakai kacamata Islam. Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala. Ketika ditanya, apakah si istri, ah, si suami harus nggak memberitahukan ketika ditanya oleh istri berapa penghasilannya? Kata beliau, Tidaklah layak seorang suami memberitahukan tentang penghasilannya kepada istri. Kenapa? Karena kalau penghasilannya diketahui sedikit, si istri akan merendahkannya dan akan menurunkan rasa hormat dia kepada suaminya. Menurunkan kadar ketaatannya kepada suaminya. Mas berapa gajinya? Gede, sejuta setengah. Alah, cukup apa gitu ya umpamanya. Cukup apa akhirnya turun kehormatan suami di hadapan istri. Turun kadar ketaatan kepada suaminya. Umpamah bikinin kopi itu, lah sejuta setengah aja minta dilayanin. <laughs> Bikin sendiri, beli sendiri <laughs> umpamanya ya. Itu kalau suaminya rendah. Dan kalau suaminya penghasilannya besar dan tinggi, maka si istri akan matre. Si istri akan menuntut hak lebih dari kebutuhan pokoknya. Si istri akan tergiur dengan kenikmatan duniawi melalui penghasilan suaminya yang besar. Walhasil mau kecil mau besar itu buruk efeknya bagi istri. Itu berkata Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala dan diaminkan oleh para ulama. Para ulama selain mengutip pendapat beliau dalam kitab-kitabnya. Ah suami punya senjata nih. Yang penting kalau kebutuhan pokok istri sudah tercukupi, sudah apa memadai, sudah cukup. Jangan ditanya, berapa sih sebenarnya penghasilan kamu eh, setiap bulan? gitu padahal sudah cukup semuanya bahkan lebih gitu tapi ingin menuntut lebih lagi daripada haknya padahal mungkin husnuzan saja suami itu tidak memberitahukan karena dia umpamanya ingin infak dan sodakoh kepada beberapa orang tidak ingin istrinya tahu untuk menjaga keikhlasannya juga untuk menghindarkan madarat kalau istri tahu mungkin saja nggak setuju masa infak, sodakoh terus. Kapan kita senangnya? Kadang-kadang yang matre kayak begitu. Dia ingin ngasih ke orang tuanya. Dia ingin ngasih ke saudaranya yang membutuhkan. Dia ingin membantu beberapa sahabatnya yang betul-betul perlu bantuan. Karena dia banyak mendengar keterangan siapa orang yang melepaskan saudaranya dari kesulitan. Allah akan lepaskan dia dari kesulitan dunia akhirat ya. Siapa orang yang mempermudah urusan orang lain Allah akan permudah urusan dia dunia akhirat innallaha ya fi aunil amdi maka al amdu fi auni akhi Allah itu selalu akan siap menolong hambanya selama si hamba itu menolong siap menolong sesama saudaranya al jaza min jinsil amal dan ketika infak ketika sedekah ketika Allah enggak ingin seorang pun tahu Termasuk istrinya. Untuk itulah dia siapkan budget yang tidak diketahui oleh istrinya, oleh anaknya, oleh orang tua, oleh siapapun. Dia ingin memelihara keikhlasannya. Nah, seperti itu tuh. Allah menyatakan dalam Al-Quran sungguhnya orang yang membaca kitab Allah, menegakkan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan yarjuna tijaratan lan tabur orang itu adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan ada ruginya ingat Allah dalam ayat ini menyebut membaca kitab Allah menegakkan sholat, infak Allah sebut dengan sebutan bisnis. Apa bahasa Arabnya bisnis? Tijarah, perniagaan, jual beli. Dan Allah sering menjelaskan atau mengistilahkan ibadah dengan istilah jual beli, dengan istilah dagang, dengan istilah bisnis. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfus wa anfusikum mau nggak aku tunjukkan kepada kalian suatu bisnis nih perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih yaitu iman kepada Allah kepada Rasulnya jihad di jalannya dengan harta dan jiwa itu bisnis yang tidak akan ada rugi pasti untung. Ada bisnis yang pasti pasti pasti rugi. Tapi bisnis yang rugi ini ditujukan kepada amalan yang buruk seperti amalan munafikin. Dalam surah Al-Baqarah awal-awal kan disebut ya sifat-sifat orang munafik. Lalu di akhir penjelasan sifat munafik itu ulaikal ladzina ashtarawud dolalatabil huda fama rabihat tijaratuhum mereka lah orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah. Fama rabihat tijaratum. Bisnis mereka, perniagaan mereka, perdagangan mereka, jual beli mereka tidak akan untung. Fama rabihat tijaratuhum. Tidak akan untung tuh perniagaan mereka. Makanya kalau umpamanya kita beribadah mengharapkan pahala dan takut kepada azab siksa ataupun neraka. Lalu ada orang-orang yang berkomentar kamu mah ibadah teh kayak bisnis aja kepada Allah. Iya betul bisnis. Allah yang mengistilahkan istilah itu dalam Al-Quran. Kalau ibadah tuh ikhlas-ikhlas sajalah, jangan berharap pahala, jangan takut neraka. Kayak yang bijak ya. Kalau kaya berarti tidak bijak. Orang itu kaya monyet. Berarti bukan monyet. Cuma mirip. Kaya bijak berarti tidak <laughs> bijak gitu ya. Dia ingin ikhlas itu betul betul karena Allah nggak perlu pahala, nggak perlu dihapus dosa, nggak takut kepada neraka, nggak berharap ke surga. Itu orang bertolak belakang dengan pernyataan Al-Quran. Karena ada orang yang menyatakan doa ya Allah jika aku beribadah kepadamu karena ingin surga jauhkan surga itu dari aku. Kalau aku ibadah kepadamu karena takut neraka masukkan aku ke dalamnya. Pernah dengar doa seperti itu? itu dinilai oleh para ulama sebagai pernyataan kaum zindiqah Ibadah orang itu tidak disertai dengan roja, tidak disertai dengan khauf, hanya satu yaitu mahabbah saja. Pada Al-Quran dan hadis yang sahih menyatakan wajib ada khauf, wajib ada roja. Ini orang-orang beriman dikatakan, sungguhnya orang beriman berhijrah, berjihad dengan harta dan jauh, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Dalam ayat yang barusan, sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah, orang menegakkan sholat, Orang yang menginfakkan sebagian rizki baik sembunyi-sembunyi atau ataupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan pahala mereka dan menambah kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, ya. Jadi Al-Quran dan hadis ketika menjelaskan sifat-sifat orang beriman kepada Eh, tentang ibadah ketika ibadah selalu disebut roja dan khauf. Ada harapan, ada rasa takut, mengharapkan ampunan Allah, surga Allah, rahmat Allah, ridha Allah dan semua yang Allah janjikan dan takut kepada murka Allah, takut kepada neraka Allah, takut kepada laknat Allah. Dua perasaan itu wajib wajib wajib ada. Tidak boleh tidak ada. Ya. Ikhlaskah orang yang menahan diri dari dosa karena takut azab neraka? Ikhlas apa tidak? Tidak keluar dari keikhlasan, tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Jangan sampai siapa orang yang menghindari dosa karena takut neraka, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Oh kata siapa? Allah menyatakan sebaliknya kok. Terus gimana tuh kalau kita menghindari dosa? Dia bilang kita menghindari dosa hanya karena ingin ridho Allah. Pernyataan itu benar, tapi kalau itu satu-satunya dan menyalahkan selain itu, itu keliru. Allah menyatakan, "Fa مَنْ خَوْفَ مَقَوْمَ رَبِّهِ وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ 'anil hawa, Iyal mau. Adapun orang yang takut kepada ancaman Allah, lalu karena itu dia menahan diri dari hawa nafsu. Menahan diri itu. Kenapa menahan diri dari hawa nafsu? Gak mau dosa, gak mau masuk maksiat, takut kepada ancaman Allah. Rasul SAW menyatakan, Layalijun nara man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Takut kepada azab dan nerakanya yang sangat amat mengerikan. Makanya Allah sering menjelaskan neraka dengan kedahsyatannya agar kita takut dan sering menjelaskan surga dengan keindahannya agar kita teriming-iming. Allah pun menyuruh kita takut kepada neraka. Fa illam taf'alu lan taf'alu fattaqun nar. Kalau kalian tidak mampu dan kalian memang tidak akan mampu, takutlah kalian kepada neraka. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Allah pun mengabarkan dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang mukmin mereka mengharapkan pahala, pertolongan, dukungan dari Allah. Sedangkan orang yang tidak beriman tidak mengharapkan apapun dari Allah. Itu perbedaannya. Ketika orang mukmin dan orang kafir berperang, perang dingin ataupun perang panas, termasuk perang pemikiran. Apakah hanya orang-orang mukmin yang kelelahan, kecapean, menderita, kerugian? Tidak, dua-duanya. Kita sakit, mereka sakit. Kita lelah, mereka lelah. Kita rugi, mereka rugi. Sama. Apa bedanya? Bedanya kita mah ada yang kita harapkan melalui semua perjuangan itu dari Allah Azza wa Jalla. Orang kafir mah enggak mengharapkan apa dengan perangnya. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa 104 kata Allah وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا Kata Allah Janganlah kalian lemah di dalam mengejar kaum yang kufar. Ketika di medan perang, intakunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Kalau kalian merasakan kesakitan, tak ta'lamun di sini bukan dengan ain tapi dengan alif. tak Ta'lamun apa artinya? Sakit, mengalami penderitaan. Bukan dengan ain kalau kalian tak tahu, bukan bukan tahu, tak lamun dengan alif. intakunu tak lamun kalau kalian merasakan kesakitan fa innahum kami tak lamun. Mereka juga merasakan kesakitan seperti kalian. Apakah kalau orang kafir umpama kesabet pedang sampai berdarah mereka tidak kesakitan? Sama kesakitan. Kalau kamu menderita, kamu sakit dengan perang ini mereka juga sama. Watarjuna minallah malata yarjun. Tapi ini bedanya. Kalian berharap kepada Allah apa yang mereka tidak harapkan dari Allah. Dengan perjuangan jihad, perang dan seterusnya ini kita berharap keriduan Allah, pahala dari Allah, rahmat dari Allah, surga dari Allah, berharap dibebaskan dari azab dan murka Allah dari neraka Allah. Itu harapan orang mumin. Semua itu tidak dimiliki oleh orang kafir. Orang kafir perangnya tidak berharap apapun. Kecuali untuk duniawi. Kalau perang menang, mereka bangga. Dan resiko kemenangannya juga tidak begitu gede. Kalau zaman dahulu selalu kalah oleh orang-orang mukmin, ya. Nah, jadi ada titik kesamaan Orang mumin dengan orang kafir ketika mereka berperang. Kesamaannya sama-sama lelah, sama capek, sama menderita, sama sakit. Sama, mereka manusia, kita manusia. Kita makan nasi, mereka makan nasi. Nggak ada orang kafir, oh mereka makanan batu, eh, jadi kuat. Nggak ada. Sama. Yang membedakan apa? Harapan. Kita mah kalau menang, uh, pahala besar dosa gugur di, dihapus oleh Allah dengan jumlah yang banyak kemuliaan di mata dunia juga teraih itu kalau menang kalau kita mati gugur di medan perang syahid mau menang mau kalah orang mumin untung harapannya itu gede mau menang mau kalah nggak ada ruginya Ingat ke sini mestinya orang mukmin itu tanpa beban lah berperang itu ya. Nggak ada yang perlu ditakuti. Kalah syahid. Menang pahala teraih banyak. Kemuliaan dan juga penghapusan dosa. Kalau orang kafir coba. Mau menang mau kalah tetap mereka rugi. Ini bedanya. Ya. Jadi orang kafir tidak berharap apapun kepada Allah dengan apapun yang mereka lakukan. Adapun orang-orang mukmin memiliki banyak harapan dengan apa yang dilakukannya ketika berkonfrontasi dengan orang-orang kafir. Ikhwan dan akhwat azanillahu aikum. Ini belum selesai baru secuil dari penjelasan tentang roja ini tapi waktu yang kita miliki sudah tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan kita cukupkan sampai di sini saja dulu kita masuki sesi tanya jawab pertanyaan di meja saya sudah sangat banyak kayaknya nggak akan cukup waktu untuk membahas semuanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya seseorang yang selalu mengacuk mengucapkan barokallah setiap bersalaman dengan saudara muslim? Bagus itu doa. Kalau barokallahu saja salah. Tapi barokallah semoga Allah beri berkah kepada siapa nggak disebut. Sebut barokallahu fiik atau fika atau fiki kalau ke ahwat atau fikum ya itu doa nggak apa-apa boleh imam di masjid kompleks rumah saya setelah selesai membaca surah setelah membaca fatihah mulutnya selalu komat kamit seperti membaca bacaan tertentu apa yang dia baca ya Ustadz nggak tahu Tanya ke dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Ustaz, pertanyaan dari jamaah, eh, dari pendengar Radio Roja, Ustaz. Eh, minta nasihatnya, adakah amalan atau sikap yang harus dilakukan ketika terlilit hutang besar sekali, sehingga untuk melunasinya secara pikiran atau penghasilan anak setiap bulannya seperti tidak mungkin beres dalam waktu dekat. Silakan Ustaz. Ulangi, ulangi. Uh, adakah amalan atau sikap yang harus dilakukan uh, eh, yang harus anak lakukan ketika anak terlilit hutang yang besar sekali sehingga untuk melunasinya secara pikiran atau penghasilan setiap bulannya seperti tidak mungkin beres dalam waktu dekat. Jazakumullahu khair. Silakan, Ustaz. Iya, pertama mesti sebelum itu jangan berhutang besar sekali. Untuk apa dulu berhutang? Jadi bagi orang-orang yang sekarang masih belum punya hutang, pertahankan itu, rekor itu. Jangan sampai pecah. Jangan berhutang, sekalipun untuk beli baso, Sekalipun untuk beli bus pulsa, ya. Kalau kita tidak terlalu terdesak untuk berhutang, janganlah berhutang. Sekarang anggaplah kita sudah kadung berhutang, gede banget. Saya nggak tahu untuk apa tuh. Dan tidak memungkinkan membayar. Kalau memang tidak bisa membayar, jangan gede-gede hutangnya. Sekarang itu sudah terjadi, apa yang harus dilakukan? Berusahalah kepada Allah. Kalau seseorang berhutang untuk sesuatu yang memang penting dan dia berniat untuk membayar, dipastikan Allah akan permudah orang itu membayar hutangnya. Kalau utama dipersulit coba perhatikan apakah dulu diberhutang untuk sesuatu yang penting secara syar'i apa tidak. Kalau enggak Allah persulit tuh. Kedua, benar enggak bulat mau membayar siapa tahu ah ini kan ihwani baik, nanti lama-lama juga dilunasin gitu. Kalau seperti itu ya, walaupun punya uang dia enggak akan bayarkan itu hutang, ya. Apa yang harus dilakukan? Berusaha maksimal mencari e, penghasilan dan cicil. Kalau umpamanya punya 100 ribu, 200 ribu, bayarkan. Bayarkan, walaupun dicicil. Jangan ditabung, tabung dulu nanti kalau udah gede, dibayarkan. Udah gede, sayang. Daripada dibayarin, mending beli anu dulu. <laughs> Nanti begitu, bayarkan, bayarkan seadanya ya. Maka Allah akan permudah insya Kedua, berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar Allah mem menginikan hutang, melunaskan hutang kita. Eh. Di antara doanya Allah, Allahumma kfini bihalalika an haramik, agnini bifadlika amma siwak, Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzu bika min al-hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal bukhri wal jubni wad dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Itu berlindung dari hutang ya. Maka seorang sahabat datang diajarkan doa ini tak berapa lama hutangnya lunas. Allah memudahkan bagi dia untuk melunasi hutangnya ya. Jadi taubat dulu dari kebiasaan berhutang, lalu ikhtiar maksimal Allah akan mudahkan ya. Allah a'lam. Ustaz, di kajian dekat rumah ada ibu yang menandai anak menjadi mantunya. Ya gitu. GR kali. Hingga sampai kabar ini pada orang tua Ana dan orang tua Ana setuju. Tapi kedua orang tua saya dan Fulan hanya saling kode. Alhamdulillah Ana belum tahu Fulan yang mana. Hanya timbul roja dari Ana. Roja apa tamani ini? <laughs> Kalau roja tadi disertai apa? Ikhtiar. Timbul roja berarti sudah ikhtiar nih. Namun takut roja ini bukan karena Allah Karena anak hanya berharap keputusan orang tua saja Mohon motivasi dan saran agar roja ini tidak salah Ustaz Taib Kalau orang tua adalah orang yang faham tentang akidah dan manhaj Orang tua akan mempertimbangkan aspek agama bagi calon mantu. Kita percaya itu, ya sudah bersandar saja. Pilihan orang tua lah yang terbaik bagi kita. Sekali lagi, kalau orang tua orang yang faham. Baik orang tua menyuruh nikah dengan si fulan atau fulana ataupun bagi yang sudah apa namanya sudah punya istri punya uh, suami ceraikan istrimu. Orang tua menyuruh. Dan orang tua ini berilmu. Ikuti. Adapun kalau orang tua nggak faham agama, apalagi matre, pertimbangan dia, pertimbangan duniawi, tuh si itu kasep tuh, benghar lagi orang tuanya. Terus dia anak tunggal lagi, nggak ada adiknya atau kakaknya, dan kedua orang tuanya sudah sakit-sakitan. Hmm. Calon suamimu itu pewaris tunggal. <laughs> Ayo nikah. Tapi agamanya nggak bagus. Maka nggak boleh diturut. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu an nyuruh anaknya menceraikan istrinya padahal dia masih mencintai istrinya. Ceraikan istrimu. Dia bingung, dilema, ya. Di satu pihak dia masih mencintai istrinya, di pihak lain dia harus taat kepada orang tuanya. Datanglah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ati abaka, taati bapamu. Apa artinya? Ceraikan apa enggak? Ceraikan. Akhirnya diceraikan. Di zaman Imam Ahmad bin Hambal, ada orang datang kepada Imam Ahmad bin Hambal, wahai Imam, Ayahku menyuruhku untuk menceraikan istriku Padahal aku masih sangat cinta Ceraikan jangan Kata Imam Ahmad La tutalliqha Jangan kamu ceraikan dia Tapi orang ini berkata Bukankah Umar Ketika menyuruh anaknya menceraikan istrinya, lalu anaknya konsul ke Nabi SAW. Nabi menyatakan taati bapamu. Jadi orang ini hafal hadis itu. Imam Ahmad tahu nggak hadis itu? Ya iyalah, lebih tahu <laughs> daripada muridnya ya. Mungkin muridnya itu tahu dari Imam Ahmad juga. Tapi kenapa kok beda fatwa kalau Nabi Alaihi Wasallam memfatwakan taati bapamu, ceraikan istrimu. Tapi kalau engkau menta eh, memberi fatwa sebaliknya, jangan engkau ceraikan. Bertentangan nggak sabda Nabi SAW dengan fatwa Imam Ahmad bin Hamba? Bertentangan? Enggak. Kata Imam Ahmad, hal abuka Umar. Apakah bapamu itu Umar? Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya pasti berdasarkan pertimbangan agama. Berdasarkan ilmu bukan karena hawa nafsu. Dan Nabi SAW yakin kepada agama Umar, ilmu Umar. Makanya Nabi menyatakan taati bapamu sebab bapamu orang yang faham agama. Adapun bapamu kata Imam Ahmad kepada orang tadi menyuruh kamu menceraikan istri bukan pertimbangan agama. Tapi pertimbangan duniawi. Mungkin ada sentimen pribadi ke menantunya gitu atau gimana lah berdasarkan hawa nafsu maka jangan diturut. Ini menunjukkan yang harus diturut adalah pertimbangan orang tua yang didasarkan kepada syariat. Jadi kalau orang tua menyuruh menceraikan istri atau tuh nikahi dan orang tua ini orang berilmu, faham aqidah, faham manhaj, faham syariat dan betul loyal terhadap syariat ini ikuti. Tapi kalau orang tua tidak demikian, jangan diikuti. Lihat agama. Nah, Kasus ini akhwat ya. Karena tulisannya kayaknya akhwatnya. Kasus yang ditanyakan oleh akhwat ini lihat agama dari si fulan yang mau dijodohkan dengan akhwat ini. Kalau agamanya bagus, silakan, nggak apa-apa. Mau dijodohkan oleh orang tua mau enggak, silakan di, dibidik, tembak dia. Boleh gitu akhwat nembak Ikhwan? Boleh, nggak apa-apa, nggak nggak nggak nggak keliru dan nggak aib di dalam syariat. Sebagaimana seorang wanita pernah menghibahkan dirinya kepada siapa? Kepada Nabi saw. Alaihi Wasallam. Itu bukan aib. Tidak sesuatu yang salah dan keliru ya. Jadi apakah harus mengikuti putusan orang tua atau tidak? Bukan dilihat dari segi itu, lihat agama ikhwan tersebut. Kalau dia baik, soleh, faham syariat, silakan. Tapi kalau wah enggak enggak faham agama gitu. Memang kasep sih artis juga kalah gitu ya. Kaya sih tapi agama jelek maka jangan. Jadi pertimbangkan aspek agamanya. Bagaimana kalau istri ingin berinfak Sementara istrinya diberi uangnya oleh suami Apakah harus memberitahu? Wajib memberitahu Kalau enggak memberitahu istri dosa dan suami berpahala ya Bila perlu mau ngaji Pah minta uang untuk infak Berapa mintanya? 20 ribu Pelit si mama Kasih ini sejuta Masukkan ke kotak infak ya Masukkan semua jangan wah. Suami kan nggak tahu 2 juta. Masuk 20 ribu tetap. <laughs> Dosa si istri ya. Suaminya menyuruh 2 juta malah 20 ribu. Jadi wajib istri izin kepada suami ketika infak. Apalagi itu uang dari suami. Kalau enggak dia dosa dan suami berpahala. Apa ancaman bagi seorang anak yang diperlakukan tidak baik oleh kedua orang tua? Ancaman bagi orang tua bagi si anak nih. Apa ancaman bagi seorang anak yang diperlakukan tidak baik oleh orang tua sewaktu kecil? Yang diancamnya anaknya apa orang tuanya? Nih? Kita selesaikan dulu. Sekarang si anak tidak mampu berbuat baik kepada orang tua karena tidak menerima akan perlakuan ibu bapaknya waktu kecil. Ah, iya iya. Jadi waktu kecil anak bapaknya ini galak, ibunya galak ya. Sedikit tidak menurut sapu melayang ke kepala. Jadi benyut-benyut kepalanya. Jadi kasar. Setelah dewasa si anak dendam. Akhirnya nggak mau berbuat baik kepada ayah dan ibunya ya. Apakah ini anak durhaka apa tidak? Anak ini bukan anak durhaka tapi super durhaka. Andai andai Jasa seorang ibu hanya mengandung plus melahirkan. Hanya itu saja. Setelah itu culjen. Culjen itu apa? Diberikanlah kepada orang lain gak, dan gak mau ngurus. Maka jasa mengandung dan melahirkan itu pun sudah gak bisa terbayar oleh nyawa anaknya sekalipun. Anaknya kaya raya, semua kekayaannya diberikan kepada orang tua itu pun tetap tidak sebanding dengan jasa ibu yang mengandung dan melahirkan. Walaupun setelah itu ibunya tidak apa? Tidak mengurusnya. Apalagi setelah mengandung, melahirkan juga menyusui, mengurus, ya. Itu lebih besar lagi. Adapun perlakuan yang tidak baik dari ayah dan ibu kepada anak tidak menghapus besarnya jasa orang tua bagi si anak. Anak nggak boleh dendam, makanya ikhwan dan akhwat. Saya yakin setiap ikhwan dan akhwat yang sudah gede, waktu kecilnya, waktu remajanya pasti pernah memperoleh perlakuan yang buruk dari orang tua. Itu lupakan, lupakan, lupakan. Jangan diingat-ingat. Jangan sampai diingat lagi. Duh, sebal sama si bapak dulu waktu itu. Uh, kalau sekarang... <clears throat> Atau timbullah. Makanya karena dulu si bapak begitu ke saya, makanya saya cuek. Bapakmu sakit mau nggak sebodoh amat. Dulu galak ke saya. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh ada dendam. Dendam kepada sesama saja nggak boleh. Apalagi kepada orang tua yang super besar jasanya. Nabi SAW tidak sempat berbuat baik kepada kedua orang tuanya karena mereka sudah meninggal. Ayahnya meninggal sebelum lahir, ibunya lahir ketika beliau, eh, ibunya meninggal ketika beliau masih bayi ya. Ya sempat. Tapi bagaimana uh, hebatnya beliau kepada orang tua bisa dilihat dari sabda-sabda beliau seorang anak kepada orang tua gimana dan ketika ada wanita yang pernah menyusui beliau waktu kecil disusui oleh wanita lain ketika sudah menjadi nabi ibu yang menyusuinya datang dibuka jubahnya dihamparkan untuk menjadi alas duduk ibu yang menyusuinya dimuliakan dengan semulia-mulianya. Baru ke ibu yang menyusuinya, bukan kepada yang mengandung dan yang melahirkannya enggak, ya. Jadi lupakan semua keburukan, kejahatan, kejelekan ayah dan ibu kepada kita ketika masih kecil. Ingatlah jasanya yang telah mengandungnya mereka menderita karena kita mereka mengalami kesakitan yang tak bisa disaingi oleh rasa sakit apapun ketika melahirkan kita. Adapun kesalahan, keburukan sebagai manusia biasa, lupakan jangan diingat-ingat-ingatlah kebaikannya. Maka tidak ada manusia yang paling lebih dihormat, diagungkan, dimuliakan daripada ayah dan ibu kita. Jadi kalau ada seorang anak yang dendam kepada orang tua, hanya karena orang tua dahulunya galak ketika dia masih kecil, maka itu anak yang durhaka. Dendam kemudian dia balik kasar. Ah, sekarang mumpung sudah tua, ya nggak bisa melawan. Akhirnya e, dipanggil, "Bapak, nggak nyaut. Mana sapu?" "Bapak, hak beletak." Itu durhaka gede, ya, nggak boleh seperti itu. Muliakan mereka, muliakan mereka, muliakan mereka dan lupakan segala kesalahan yang pernah mereka lakukan kepada kita selaku anak-anaknya ya.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 Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.